Dan insyaallah taala kita akan meringkas petikan-petikan faidah dari Syekh Ibn Uthaymin dan juga kita tambahkan faidah-faidah yang lain dari para ulama yang lainnya. Bagi yang punya buku silakan lihat bab yang pertama yaitu bab yang berbicara tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan tauhid yang sangat tinggi. Dalil yang terakhir. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala dari sahabat yang mulia Muad bin Jabal. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, ia berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, faqala li. Maka beliau bersabda kepadaku, Ya Mu'ad Atadri ma haqqullahi ala al ibadi Wa ma haqqul ibadi ala Allah Wahai Mu'ad Apakah kamu tahu Hak Allah atas hamba Dan hak hamba atas Allah Kultu Allahu wa rasuluhu a'lam Maka aku berkata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba adalah mereka hendaklah hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Maka aku pun berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Qala la tubashirhum fayattakilu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan dulu kamu sampaikan supaya mereka tidak bersandar dengan hadis ini kemudian tidak lagi bersemangat untuk beramal soleh. Akhrajahu fi sahihain dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Jemaah sekalian, inilah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dalil terakhir di dalam bab ini. Bab ini kalau kita kumpulkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentu sangat banyak. Namun tentunya tidak mungkin disebutkan semuanya. Maka Syekh berusaha memilih dalil-dalil yang sangat syarat dengan berbagai macam pelajaran terutama terkait dengan kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau menyebutkan sebelumnya dalil-dalil dari Al-Qur'an, maka beliau tutup bab ini dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan di dalam dua kitab yang paling sahih yang disepakati para ulama akan kesahihan apabila dikeluarkan di dalam dua kitab tersebut yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Muad bin Jabal. Beliau adalah Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji dari suku Khazraj al-Ansari yang berasal dari kaum Ansar. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terkenal terkenal karena masih muda namun sudah mendalam ilmunya. Sampai-sampai para ulama berkata Mu'ad adalah orang atau sahabat yang paling mengetahui persoalan halal dan haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwatin." Mu'ad akan dibangkitkan pada hari kiamat di hadapan para ulama, di depan para ulama dengan jarak satu rotwah di antara penafsirannya adalah satu lemparan anak panah. Artinya kedudukan Mu'ad, beliau adalah pemimpin para ulama kelak di akhirat di hari kiamat. Jadi ini benar-benar sahabat yang utama. Insyaallah taala nanti akan datang bagaimana kisah pengutusan beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman. Masih muda, umur baru 20-an tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih beliau sebagai dai yang diutus ke negeri Yaman. Dan beliau wafat pada tahun 18 Hijriah. Tahun 18 Hijriah berarti di masa pemerintahan siapa? Masa pemerintahan siapa beliau wafat? Kalau tahun 18 Hijriah? Ya. Siapa? Pak Jokowi? Bukan, ya. Pak Jokowi hafizahullah baru saja menjabat sekarang, ya. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau begitu. Ya. Karena mereka hitung hitungan Hijriah itu dari sejak Rasulullah saw datang ke Madinah. Kemudian beliau wafat 10 tahun setelah 10 tahun di Madinah, berarti tahun 10 Hijriah. Kemudian Abu Bakar hanya sekitar dua setengah tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau begitu selanjutnya Umar bin Khattab dan beliau sekitar 10 tahun lamanya. Beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka Muadz meninggal di masa Umar. Ketika itu berapa umurnya? Baru 38 tahun baru 38 tahun. Jadi belum sampai 30 tahun beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Iya. Jadi masih terhitung mudah dan beliau wafat di negeri Syam. Beliau wafat di negeri Syam pada umur 38 tahun. Baik. Maka ini termasuk jasa beliau kepada umat Islam meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat padanya penjelasan tentang kewajiban hamba yang terbesar demikian pula hak hamba yang terbesar beliau menceritakan aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangan beliau yaitu seekor keledai maka ulama menjelaskan hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat Mu'ad keutamaan sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anak muda baru 20 bulan tahun tetapi begitu dekat begitu akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dengan terus terang sungguh saya benar-benar mencintaimu wahai Mu'ad ya maka hadis ini menunjukkan keutamaan beliau dan masih sangat banyak hadis yang menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu anhu dan para sahabat secara umum. Sebagaimana pelajaran berikutnya hadis ini juga menunjukkan bolehnya berboncengan di atas satu kendaraan yang memang cukup untuk berboncengan. Ya yang memang cukup untuk berboncengan. Seperti di masa kita ini adalah motor. Ya, yang cukup untuk dua orang. Kalau kita naik tiga orang, maka ini kurang pas. Ya. Ini kurang bagus kelihatannya. Dan juga tentu melanggar aturan. ya Ini harus dihindari. Dan Disebutkan dalam sebagian riwayat keledai ini punya nama. Namanya adalah Ufair. Ya. Hati-hati jangan-jangan namain anak nama keledai. Ya. Hewan ini hewan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendaraan beliau ini dia punya nama. Namanya Ufair. Dan itu adalah hadiah dari Al-Muqawqis penguasa Mesir di masa tersebut. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadhu beliau. Bayangkan jemaah sekalian, beliau adalah pemimpin besar. Tidak ada pemimpin di dunia ini sepanjang zaman yang lebih besar daripada beliau. Yang lebih dimuliakan dan dihormati oleh umat sampai akhir zaman tapi subhanallah, ternyata antara beliau dengan rakyatnya, bahkan dengan seorang anak muda, ketika itu umur Rasulullah SAW dan Mu'ad terlampau jauh. Ya, Rasulullah SAW sudah mendekati umur 60 tahun, Mu'ad nggak sampai setengah umur beliau. Tapi subhanallah begitu akrab, begitu dekat. Iya. Ini juga pelajaran bagi kita, anak-anak orang tua itu harus dekat-dekat dengan anak muda. Ya, anak muda harus dekat-dekat dengan orang tua untuk ambil pelajaran. Ya. Jadi ulama mengatakan ini menunjukkan sifat tawadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah potret seorang pemimpin muslim, pemimpin yang baik, begitu dekat dengan rakyatnya. Karena kalau nggak dekat, dia nggak akan tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Apa yang harus dia bantu kepada rakyatnya terutama untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ini tugas pemimpin yang paling utama. Mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada rakyatnya, menjaga akidah mereka, menjaga agama mereka. Betul pemimpin itu punya tugas menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Tetapi jamaah sekalian itu bukan yang utama. Pemimpin itu yang paling utama adalah menjaga agama masyarakat melindungi akidah mereka dan membimbing mereka kepada akidah yang benar. Namun sangat disayangkan orang-orang yang apa namanya berlomba-lomba yang berambisi untuk merebut kepemimpinan nggak mengerti tugas ini. Mereka nggak mengerti tugas ini. Ini tugas yang terbesar seorang pemimpin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, Innakum satahrisuna alal imamah wasatakunu nadamah yaumal qiyamah. Kalian benar-benar akan sangat berambisi untuk meraih kekuasaan. Padahal itu adalah penyesalan pada hari kiamat. Ini kenyataannya jemaah sekalian. Orang-orang bodoh yang berhasrat untuk memimpin, orang-orang bodoh yang dipilih untuk jadi pemimpin. Ya, kenapa? Karena masyarakat jadi korban pencitraan Itulah demokrasi. Ya, walaupun orang bodoh, koruptor, kafir sekalipun, kalau di alam demokrasi masyarakat gampang ditipu. Ditipu dengan apa? Dengan media. Dengan media massa, ya. Dengan pencitraan. Asal banyak yang pilih, maka dia jadi pemimpin, Gak peduli dia bagaimana kondisinya, bagaimana statusnya, kafir sekalipun, asal banyak yang pilih. Itulah sistem yang bertentangan dengan syariat Islam. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang tawadu, dekat dengan masyarakatnya dan selalu memberikan bimbingan. Oleh karena jemaah sekalian, juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memanfaatkan waktu dan juga memanfaatkan waktu itu untuk mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Di dalam kondisi yang sebenarnya tidak terlalu nyaman di atas kendaraan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyia menyanyiakan waktu untuk mengajarkan kebaikan kepada sahabatnya. Iya. Jadi kapan dan di mana saja kita jamaah sekalian manfaatkan kebaikan manfaatkan kebaikan. Kalau kebetulan kita lagi berinteraksi dengan orang, karena urusan apapun, manfaatkan untuk menyampaikan kebaikan kepadanya, manfaatkan untuk mendakwahinya. Itu tugas utama kita. Itu tugas utama kita sebagai muslim. Jadi inilah teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ketika berkendaraan. Ya, padahal naik apa namanya keledai itu tidak senyaman kita sekarang ya. Naik keledai dan mereka berjalan di padang pasir atau di batu-batuan, kalau kita Masya Allah. Naik motor jalan di atas aspal, ya, mulus. Atau bahkan naik mobil pakai AC. Subhanallah. Ini harus kita manfaatkan. Manfaatkan untuk berzikir kepada Allah, manfaatkan untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, atau membaca buku-buku yang bermanfaat, manfaatkan untuk memberi nasihat. Ya, ini teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, di dalam hadis ini terdapat padanya dua metode pengajaran yang baik. Dua metode pengajaran yang baik. Ini perlu kita perhatikan karena kita punya kewajiban mengajar paling tidak mengajar keluarga kita sendiri. Apalagi yang memang profesinya sebagai guru tapi setiap muslim punya kewajiban untuk mengajar. Metode yang pertama, at-ta'lim bis-su'al wal jawab. Metode pengajaran dengan tanya jawab. Dengan memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja menyampaikan langsung, tapi kenapa beliau bertanya terlebih dahulu? Itu ada maksud dan tujuan sebagaimana akan kita sebutkan insyaallah. Metode yang kedua adalah zikrul ijmal qabla tafsil. Menyebutkan pelajaran itu secara global terlebih dahulu sebelum merinci. Menyebutkan pelajaran itu secara global terlebih dahulu sebelum merinci. Seperti apa contohnya di sini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terlebih dahulu, Allah itu punya hak dan makhluk punya hak. Beliau belum jelaskan apa haknya. Jadi sifatnya masih global. Sifatnya masih global. Ya. Allah itu punya hak, makhluk punya hak. Baru kemudian beliau merinci hak Allah adalah dan hak makhluk adalah. Ya, seterusnya. Jadi ini dua metode pengajaran yang baik. Apa maksudnya jemaah sekalian? Apa tujuannya? Pertama, untuk menarik perhatian. Menarik perhatian menarik perhatian orang yang diajari. Kenapa? Karena kalau dia nggak perhatikan, percuma kita ngomong, ya. Sampai capek-capek ngomong di sini ternyata di bawah tidur, ya. Jadi percuma saja kita ngomong kalau orang nggak perhatian, apalagi jamaah sekalian, tatkala yang kita bacakan ayat Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda dengan omongan apa namanya pengamat politik yang lagi berbicara ya atau pengamal sepak bola ini ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib diperhatikan jangan seperti orang kafir tatkala Nabi menyampaikan ayatnya ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mereka lakukan ada yang bermain-main ada yang sengaja mengganggu ya ada yang tutup telinga ada yang lari nggak mau dengar subhanallah itu sifat orang-orang kafir ya yeah. Jadi kita tidak boleh mengikuti sifat seperti itu. Harus punya perhatian yang besar. Ya. Maka ini yang pertama, tujuannya supaya orang memperhatikan. Dan seringkali Nabi SAW kalau orangnya lagi banyak orang, maka beliau akan meminta salah seorang sahabat istan sitin nas, suruh mereka diam dulu. Ya. Memang harus diam jamaah sekalian di majelis ilmu. Idza Al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibacakan maka dengarlah dan diamlah la'allakum turhamun agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Para ulama juga menjelaskan kita berbicara keras atau gaduh di majelis ilmu itu bahayanya sangat besar sekali Besar sekali bahayanya. Kita datang seharusnya mendapatkan rahmat Allah, bisa jadi malah sebaliknya kita mendapatkan murka Allah. Dan juga mengandung kezoliman kepada orang lain. Orang lain mau belajar enak-enak, kita ganggu. Di antara bahayanya apa jemaah sekalian? Kata Allah tentang orang-orang yang mengangkat suara melebihi suara Rasulullah sallallahu tatkala beliau menyampaikan hadis antah bata a'malukum wa antum la tash'urun atau antah bata a'maluhum wa hum la yash'urun akan terhapus amalan mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya kata para ulama ini juga berlaku walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat tatkala hadis-hadis beliau dibacakan kemudian ada yang gaduh maka akan terhapus amalan mereka tanpa mereka sadari hati-hati jemaah sekalian kita mau datang ke majelis ilmu untuk mendapatkan rahmat malah mendapatkan musibah malah petaka besar iya terhapus amalan kita tanpa kita sadari baik ini yang pertama perhatian untuk menarik perhatian. Dan orang yang punya perhatian tatkala disampaikan ilmu tentu lebih kuat ilmu ini menempel di dalam hatinya. Lebih sulit dia lupakan. Lebih besar dia menyerap ilmu. Jadi menyerap ilmu itu tergantung sejauh mana perhatian kita. Iya. Jadi itu tujuannya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, untuk memudahkan menghafal ilmu. Bukan sekedar dengar tapi hafal dan paham. Ini tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa perlu ada tanya jawab terlebih dahulu untuk memancing perhatian agar orang ini mudah memahami ilmu dan menghafal. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ilmu secara global terlebih dahulu, tidak beliau rinci, supaya kita mudah menghafal ilmu dan memahaminya. Dan masya Allah, ini contohnya banyak sekali dalam hadis. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Jadi beliau kabarkan dulu ada tujuh. Kan lebih mudah kita hafal. Oh iya, ada tujuh yang kita mau hafal. Jadi beliau enggak langsung mengatakan jauhilah satu, dua, tiga, seterusnya sampai tujuh. Enggak. Beliau kabarkan dulu ada tujuh yang membinasakan. Itu hadis ada di bab tentang sihir. Insya Allah kita akan sampai di situ. Ya, enggak tahu kapan ya. Dua tahun depan mungkin. Insya Allah. Ya. Kapan aja yang penting kita terus istiqomah insya Allah untuk menuntut ilmu. Ya. Di bab sihir bisa lihat hadis itu. Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Ya, kadang Nabi SAW juga bersabda, Inna Allah yardalakum thalathan, wa yakrahu lakum thalathan. Allah ridho kepada kalian tiga perkara, dan Allah benci tiga perkara. Kenapa beliau enggak sampaikan langsung saja? Allah ridho kepada kalian satu, dua, tiga. Enggak. Beliau bilang dulu ada tiga. Ini ada maksud dan tujuan kata para ulama untuk memudahkan kita menghafal dan memahami. Karena memang ilmu ini harus dihafal jemaah sekalian. Kalau kita mau lebih bermanfaat, dihafal. Ya. Apa kata Syekh Ibn Uthaymin? Zahaba kullu syai' illa mahafidna. hafidna. Akan hilang semua yang kita pelajari. Kecuali yang kita hafal. Ya. Kalau nggak bisa menghafal langsung di dalam dada kita, hafal di dalam buku kita. Tulis, hafalkan dalam buku kita supaya nggak hilang. Tapi kalau merasa nggak perlu menulis, ya nggak apa-apa ya. Berarti hafalannya kuat, ya. Insya Allah. Jadi ini metode penting mengajar di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam Al-Quran banyak sekali metode-metode. Setiap kita baca, kita bisa memetik bagaimana cara mengajar yang baik. Kemudian disyariatkannya mengucapkan Allahu A'lam dalam satu permasalahan yang kita tidak memahami hakikatnya apalagi dalam permasalahan agama nggak boleh kita berbicara tanpa ilmu katakan Allahu a'lam ya dan ulama menjelaskan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam tapi setelah beliau wafat cukup Allahu a'lam Allah yang lebih mengetahui. Ini peringatan kepada kita jamaah sekalian, dalam berbicara agama, kalau tidak tahu, katakan Allahu A'lam. Jangan berani-berani kita berbicara tanpa ilmu. Ini bahaya. Ini dosa besar. Dosa inilah yang menyebabkan kesesatan serta menyesatkan orang lain. Hati-hati, berbicara tanpa ilmu. Walaupun mungkin bertepatan, il, apa yang dia katakan itu benar, tetap saja salah apa yang dia katakan. Iya. Jadi katakan wallahu alam. Kemudian di sini dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena ilmu yang ditanyakan di sini juga diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Muaz mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, beda dengan larangan mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Insyaallah nanti akan datang babnya. Ini larangan apa namanya uh, lafaz ini terlarang. Beda dengan uh, yang di sini Allahu wa rasuluhu a'lam. Sebab ilmu tentang agama Allah beritahukan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau yang ditanyakan adalah perkara yang sifatnya takdir Allah di alam ini. Misalkan kira-kira siapa yang apa namanya menjadi presiden tahun depan misalkan maka nggak bisa kita katakan Allahu Allah rasuluhu alam karena Rasul nggak mengetahui perkara gaib. Kita hanya boleh mengatakan Allahu alam. Namun dalam perkara syariat para sahabat dahulu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka ini adalah adab yang baik. Tatkala seseorang tidak tahu permasalahan, katakan Allahu a'lam. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini yaitu penjelasan tentang kewajiban kita yang terbesar memenuhi hak yang terbesar kewajiban terbesar adalah memenuhi hak yang terbesar kalau begitu itulah hak Allah subhanahu wa ta'ala apa hak Allah diibadahi dan tidak dipersekutukan dengan sesuatu apapun maka inilah kewajiban hamba yang terbesar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa kesyirikan. Inilah hak Allah yang terbesar. Ditauhidkan dan tidak dipersekutukan. Apa konsekuensinya kalau kita sudah mengetahui hal ini? Konsekuensinya tentunya kita amalkan dan selalu kita prioritaskan. Itu konsekuensinya, bukan sekedar kita amalkan, tetapi kita juga selalu mementingkannya, memprioritaskannya melebihi semua permasalahan apapun. Iya. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyrik billahi wa in kuti'ta wa Janganlah kamu mempersekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal ataupun dengan cara dibakar. Artinya apa? Ini lebih penting daripada hidup kita. Ya, beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya lebih penting kita jaga dalam diri kita dibanding nyawa kita sendiri. Iya. Makanya andai seseorang sakit separah apapun pergi ke semua dokter belum juga sembuh, tidak boleh kemudian dia datang kepada dukun. Walaupun orang mengatakan, "Wah, kalau ke sana kamu pasti sembuh." Itu dukun sakti sudah. Ya. Banyak yang sudah sembuh, nggak boleh lebih baik mati daripada harus mempersekutukan Allah. Ya. Demikian pula di dalam amalan dan kegiatan kita sehari-hari. Tauhid harus lebih diutamakan, harus lebih diprioritaskan. Segala sisi kehidupan kita harus dibersihkan dari berbagai macam kesyirikan. Sebagaimana yang kita pelajari harus lebih banyak lebih mementingkan persoalan tauhid yang lebih banyak kita amalkan, kita prioritaskan adalah tauhid, demikian pula yang lebih banyak kita dakwahkan. Inilah manhaj para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam lebih mementingkan tauhid. Insyaallah taala akan datang bab khusus yang menjelaskan tentang dakwah tauhid. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah ibadah itu tidak bermanfaat apabila orang yang melakukannya juga melakukan perbuatan syirik. Oleh karena itu, Allah menyatakan haknya bukan sekedar diibadahi, tapi juga tidak dipersekutukan. Sebab orang yang beribadah, namun dia juga melakukan syirik, tidak ada manfaat ibadahnya. Ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, bahkan ibadahnya yang sudah dia lakukan sebelumnya semuanya terhapus la in asyrakta la yahbatanna amaluka sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 kalau kamu mempersekutukan Allah maka terhapuslah amalanmu ya jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini penjelasan tentang hak yang terbesar yaitu tauhid hak Allah yang terbesar dan kewajiban kita yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan dan tidak dipersekutukan dan bahwasannya ibadah yang diterima oleh Allah harus dengan menjauhi perbuatan kesyirikan. Kemudian jemaah sekalian, juga pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah penjelasan tentang keutamaan yang terbesar, kemuliaan yang paling agung yang Allah akan berikan kepada seorang hamba yaitu surga dan jaminan keselamatan dari azab Allah kepada hamba yang bagaimana kepada hamba yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun oleh karena itu hadis ini menegaskan kepada kita bahwa mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya adalah jaminan keselamatan dari api neraka. Karena Allah sudah tegaskan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi mengamalkan tauhid dan menjauhi dosa syirik adalah jaminan keselamatan dari azab. Sebaliknya, hadis ini juga terkandung peringatan bahwa siapa yang mempersekutukan Allah, dia pasti akan mendapatkan azab. Maksudnya kalau dia tidak bertobat sampai mati, maka dia akan mendapatkan azab. Tidak mungkin tidak, karena Allah sudah menetapkan hal tersebut, diantaranya dalam surat Al-Ma'idah, ayat ke-72, ayat ke-72, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah maka Allah haramkan surga atasnya neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut jadi di dalam hadis ini terkandung peringatan keras bahwa orang yang mempersekutukan Allah akan mendapatkan azab sebaliknya yang tidak berbuat syirik maka dia pasti selamat. Ya, sudah kita sering kita ingatkan bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Dia enggak syirik, tapi dia juga korupsi. Dia mencuri dan dosa-dosa yang lainnya dia lakukan. Apakah juga dia akan dijamin masuk surga selamat dari azab? Jawabannya iya. Tetap dijamin. Hanya saja ada yang jaminannya sempurna, ada yang tidak sempurna. Tidak sempurna artinya apa? dia masih terancam masuk neraka. Namun kalau dia masuk neraka, tidaklah kekal dia di neraka seperti orang-orang yang mempersekutukan Allah atau kafir kepadanya. Ya. Dan ulama menjelaskan maksud hak hamba atas Allah bukanlah hamba yang mewajibkan kepada Allah. Ya, Beda dengan hak Allah atas hamba. Itu adalah hak yang Allah wajibkan atas hamba. Kamu hambaku, maka wajib bagi kamu. Tetapi hamba sedikit pun tidak bisa mewajibkan apapun kepada Allah. Melainkan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba. Allah berikan kepada hamba hak untuk tidak diazab, bukan hamba yang mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Dalam hadis ini juga terdapat anjuran untuk menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin. Ya. Karena di sini Muad minta izin ya Rasulullah bolehkah aku sampaikan berita gembira ini? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan melarang menyampaikan berita gembira, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang beliau jangan sampai menjadikan para sahabat itu salah paham sehingga ditunda dulu penyampaiannya. Ya, Nanti insya Allah Taala akan kita sebutkan pelajaran yang bisa kita petik dari larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan. Tetapi hadis ini masih menunjukkan, tetap menunjukkan dianjurkannya kita menyampaikan berita gembira kepada seorang muslim. Atau dengan kata lain, kita sebagai muslim dianjurkan untuk membuat senang saudara kita. Sebaliknya, kita dilarang membuat saudara kita itu sedih atau ketakutan, gelisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a muslima. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut kaum muslim yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan di dalam hati seorang muslim. Au takshifu anhu kurbatan atau engkau menghilangkan kesedihannya atau mengatasi masalahnya au tatrudu anhu atau engkau menghilangkan rasa laparnya au taqdi anhu atau engkau membayarkan hutangnya ini ya, subhanallah inilah yang dituntut dalam persaudaraan sesama muslim sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya bagaikan sebuah bangunan satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Sudah masuk waktu Isya? Masuk ya? Baik. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi Wa sahabatihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin amma ba'd Kaum muslimin wal muslimat Rahimanillah wa iyyakum InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembahasan hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu Yang sangat banyak faidahnya. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya menyembunyikan ilmu karena ada satu maslahat. <clears throat> Pada asalnya menyembunyikan ilmu adalah dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar." Siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia sembunyikan maka dia akan dikekang dengan tali dari api neraka. Wajib bagi kita menyampaikan ilmu yang sudah kita ketahui terlebih ketika ditanya. Namun, apabila ada satu maslahat yang besar atau sebaliknya, jika kita sampaikan justru akan mendatangkan kemudaratan, maka boleh untuk di sembunyikan, disimpan terlebih dahulu untuk sementara waktu. Insyaallah taala nanti akan datang uh, beberapa athar dari sahabat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi di sini kita bisa petik boleh menyimpan ilmu karena satu maslahat. Apa maslahatnya di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Muad untuk menyimpan ilmunya terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena para sahabat ketika itu tidak sedikit yang baru masuk Islam. Sehingga mereka belum terlalu paham apa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan ada orang yang salah paham kemudian dia bergantung dengan apa yang disampaikan dalam hadis ini lalu dia tidak lagi bersemangat untuk memperbanyak ibadah karena hadis ini menyatakan yang penting dia enggak syirik dia mentauhidkan Allah dia pasti masuk surga bisa jadi orang yang membaca kemudian salah paham atau mendengarkan salah paham. Kalau begitu enggak usah terlalu banyak beramal. Kan yang penting enggak syirik. Ya. Maka ini tentu salah paham. Yang lebih parah lagi kalau kemudian ada yang memahami kalau begitu nggak apa dosa-dosa yang lain. Maka ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang lebih parah lagi kalau ada yang memahami kalau begitu lakukan saja dosa-dosa selain itu sebanyak apapun yang penting jangan dosa syirik dan dosa kekufuran. Ini tentu salah memahami. Iya. Jadi itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terlebih dahulu. Iya. Dan Muaz disebutkan dalam riwayat yang lain beliau menyampaikan hadis ini menjelang wafat. Kenapa? Karena takut jadi dosa menyembunyikan ilmu. Subhanallah, ini rasa takut para sahabat. Artinya apa? Sahabat itu betul-betul amanah apa saja yang mereka dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau itu memang dibutuhkan oleh umat itu ajaran agama yang sangat penting maka pasti mereka sampaikan ya tidak ada yang mereka sembunyikan baik kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini beradabnya seorang penuntut ilmu kepada gurunya ini yang dicontohkan oleh Muad beliau begitu beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara seperlunya dan beliau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang kehormatan ya Rasulullah. Ya. Ini kata para ulama menunjukkan adab sebagai seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ada satu pelajaran penting yang terlewat yang juga sudah kita jelaskan pada dalil-dalil sebelumnya yaitu Nabi Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat syirik dalam semua bentuk kesyirikan dan dengan siapapun Allah dipersekutukan. Ya, itu kita bisa petik dari kalimat syai'an atau dari kata syai'an wala yusyriku bihi syai'an mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun ini sudah sering kita jelaskan pada dalil-dalil sebelumnya menunjukkan makna umum ya di sini dalam konteks penafian adanya kalimat nakirah dalam konteks penafikan itu bermakna umum artinya tidak ada pengecualian dengan siapapun Allah dipersekutukan, Allah tidak ridho. Ya, tidak ada bedanya mempersekutukan Allah dengan berhala, patung maupun dengan para wali, nggak ada bedanya. Mempersekutukan Allah dengan benda-benda mati atau dengan matahari dan bulan atau dengan seorang nabi. Mempersekutukan Allah dengan syaitan atau dengan malaikat, nggak ada bedanya. Semuanya dosa besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Malaikat dan setan memang beda, tapi mempersekutukan malaikat atau dengan setan itu nggak ada bedanya. Bukan berarti kita menyamakan malaikat dan setan, sama sekali tidak. Cuman perbuatan mempersekutukan Allah dengan makhluk apapun sama, tidak ada bedanya. Kenapa? Karena nggak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Walau dia malaikat, walau dia seorang nabi, nggak mungkin dia serupa dengan Allah. Maka Allah tidak patut dipersekutukan dengan siapapun. Ini uh, makna kalimat syai'an. Ya. Yeah. Sebagaimana ulama juga menjelaskan pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini terkait juga dengan ilmu adalah bolehnya mengkhususkan pengajaran satu ilmu kepada sebagian orang tanpa diajarkan kepada yang lain. Maksudnya apa? Kita dalam mengajarkan ilmu sesuai dengan tingkatan orang sesuai dengan tingkatan orang. Iya. Maka kita ajarkan terlebih dahulu yang mudah. Kita sembunyikan ilmu yang sulit dari orang yang baru belajar misalkan. Iya. Kalau dia sudah mulai paham, kita tambah lagi. Jadi ini pun pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. yeah. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah keharusan kita untuk takut atau khawatir terhadap sikap bergantung kepada rahmat Allah, bergantung kepada luasnya rahmat Allah. Harus takut, harus khawatir. Kenapa? Karena kalau itu saja yang kita lakukan akan menjerumuskan kita kepada dosa-dosa. Karena orang yang berbuat dosa dalam hatinya atau dalam dirinya prinsipnya adalah tenang saja Allah kan maha penyayang ya jadi harus dia sertai dengan apa al khawf rasa takut kepada azab Allah jadi ini pelajaran yang terkandung dalam hadis ini jangan hanya bergantung kepada rahmat Allah tapi harus juga takut terhadap azab Allah Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, Nabi' ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Kabarkan kepada hamba-hambaku, aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun azabku adalah azab yang pedih. Artinya apa? Dua-duanya harus ada dalam diri kita. Berharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan Jangan sampai orang yang mendengarkan hadis ini kemudian dia bergantung kepada rahmat Allah lalu dia tidak lagi uh, bersemangat untuk memperbanyak amal soleh atau bahkan tidak lagi meninggalkan perbuatan dosa-dosa selain daripada kesyirikan dan kekufuran. Iya. Jemaah sekalian, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Namun mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Ibunya? Iya. Jamaah sekalian, sebenarnya hal seperti ini nggak harus dipertentangkan. Ya. Tapi kita berusaha untuk mengurus dan membantu semuanya semampu kita. Ya. Walaupun kalau bicara lebih utama tentu tidak diragukan lagi ibu yang melahirkannya yang lebih utama ya jangankan dengan ibu orang lain dengan bapaknya saja ibunya lebih utama untuk diperlakukan secara baik ya tapi kalau dari segi ketaatan maka bapak lebih utama untuk ditaati ya adapun untuk mendapatkan perlakuan baik, maka ibu lebih utama tiga kali melebihi ayah. Iya. Namun tentunya ini bukan untuk dipertentangkan. Tapi kita berikan hak semuanya sesuai kemampuan kita. Ya, berikan hak semuanya. Kalau kita tidak mampu ya mohon maaf. Kalau memang ada bagian pemenuhan yang mungkin kita belum mampu. Ya. Maka kita mohon maaf. Baik, wallahu alam. Saya adalah pemula dalam mempelajari Islam. Sebelumnya saya percaya dengan ajaran Buddha. Saya membaca buku tentang kisah Nabi dan saya ingin tanyakan. Allah sudah menulis takdir manusia sebelum manusia itu diciptakan termasuk siapa saja yang masuk surga dan neraka. Kalau sudah ditentukan apa hakikatnya ibadah kita. Apakah orang yang sudah ditakdirkan masuk neraka tidak bisa masuk surga? Baik. Pertama, kita komentari dulu pernyataannya. Pernyataan dari saudari kita Hafizahallahu taala. Mempercayai ajaran Buddha termasuk kekufuran, kesyirikan. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Para ulama mengatakan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau sekedar ragu mereka itu kafir atau tidak atau malah membenarkan ajaran mereka, maka dia juga kafir. Ya jemaah sekalian untuk menjadi kafir itu enggak butuh dia harus dibaptis terlebih dahulu enggak. Dia punya keyakinan yang sama dengan mereka, maka dia kafir. Kalau itu keyakinan kufur. Jadi membenarkan ajaran Buddha maksudnya ajaran yang mengandung kesyirikan dan kekufuran juga kekufuran juga termasuk kesyirikan atau membenarkan agama mereka adalah kesyirikan. Apalagi sampai mengatakan semua agama sama. Ini lebih parah lagi. Siapa yang mengatakan ada ajaran Islam selain Islam yang juga benar, maksudnya agama yang benar selain Islam, maka dia kafir. Kenapa? Karena berarti dia tidak mengamalkan tauhid. Tauhid menuntutnya untuk menyalahkan semua penyembahan kepada selain Allah. Itu makna kalimat tauhid bagian pertama, la ilaha. Kemudian illallah dia meyakini hanya Allah yang patut disembah. Bagaimana mungkin dia membenarkan agama yang mengajarkan penyembahan kepada selain Allah? Berarti dia tidak bertauhid, dia tidak mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bersamaan dengan itu juga dia mengingkari sejumlah ayat Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya maka tidak akan pernah diterima daripadanya dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi harus bertobat dari keyakinan ini. Baik. Kemudian yang kedua permasalahan takdir. Insyaallah taala lebih detail akan datang bab yang membahas tentang takdir. Namun pada kesempatan ini insyaallah kita jawab secara ringkas. Ya, Allah tabaraka wa taala telah menakdirkan seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini. Termasuk siapa yang makan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kataballahu maqadir al khalaik qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun. Iya. Maka sudah dipastikan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sudah Allah tahu siapa yang kelak masuk surga dan siapa yang kelak masuk neraka. Pertanyaannya jemaah sekalian, kalau begitu buat apa kita beramal soleh? Buat apa kita beribadah? Ya. Maka pertanyaan seperti ini persis atau hampir mirip pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita bergantung saja dengan takdir." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La. Fakullun muyassar." Tidak. Karena setiap orang akan diberikan kemudahan. Maksudnya apa? Kemudahan dalam amalannya. Kalau dia berusaha beramal soleh, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal soleh. Kalau dia berusaha beramal jelek, maka dia Allah akan berikan kemudahan untuk beramal jelek. ya Jadi ini yang harus kita lakukan. Pertanyaannya, kenapa harus ini kita lakukan? Karena kita nggak tahu takdir kita. Beda kalau kita sudah tahu, saya pasti masuk neraka, buat apa saya ibadah? ya Lebih baik saya bersenang-senang, manfaatkan. Iya. Kan kita nggak tahu apa takdir kita. Maka ikuti apa yang sudah menjadi bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau tidak, nggak boleh bergantung dengan takdir, tetapi berusaha beramal soleh maka siapa yang beramal soleh, Allah akan mudahkan dia beramal soleh dan akan dia dimasukkan ke dalam surga insyaallah ta'ala. Iya. Kemudian di satu sisi, kita dituntut untuk berprasangka baik kepada Allah. Sangka baik. Insyaallah saya termasuk orang yang Allah takdirkan masuk surga. Oleh karena itu, saya pun harus berusaha sekuat-kuatnya. Iya. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, kepada diri kita kita harus prasangka buruk. Ya. Jangan-jangan saya masuk neraka. Kalau begitu saya harus berusaha supaya nggak masuk neraka. Dengan apa? Beramal soleh. Ya. Jadi prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Allah memerintahkan kita untuk ibadah. Jadi nggak usah kita Allah nggak menyuruh kita berpikir apa kira-kira takdir saya tidak yang Allah suruh kepada kita untuk beribadah. Sudah, taati saja apa yang Allah perintahkan. Taati saja apa yang Allah perintahkan. Makanya ada sebuah hadis yang sahih melarang kita untuk memikirkan takdir mendalam karena kita nggak bisa sampai pada hakikatnya. Ya, cukup kita berhenti pada dalil-dalil yang menjelaskan tentang takdir, nggak usah dipikirkan terlalu mendalam kita nggak akan sampai pada hakikat. Ya. Jadi ini yang seharusnya kita kerjakan. Kita beramal soleh karena itu sudah perintah Allah. Allah tidak menyuruh kita memikirkan apa kira-kira takdir kita surga atau neraka dan selamanya kita nggak akan pernah tahu. Makanya nggak bisa orang berbuat maksiat kemudian dia beralasan dengan takdir. Ya, saya melakukan ini sudah takdir. Dari mana kamu tahu sudah takdir? ya, nggak ada yang tahu apa namanya takdirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala ya ada kisah orang yang mencuri mau dipotong tangan sama Umar dia beralasan dengan takdir maka Umar pun mengatakan saya mau potong tanganmu takdir juga ya jadi itu bukan alasan wallahu alam insyaallah taala pembahasan tentang takdir lebih detail ada babnya Ya, yang punya buku bisa baca-baca. Anda masih bingung dengan adanya orang yang tidak mau berobat ke dokter. Mereka alasannya khawatir percaya bahwa dokter yang menyembuhkan penyakitnya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hal tersebut? Ini apa namanya uh, kekhawatiran yang salah dan berlebihan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga berobat diobat oleh dokter, oleh tukang bekam. Iya. Dan para sahabat juga melakukan itu. Diobati oleh dokter, oleh tukang bekam. Iya. Yang harus diluruskan adalah akidah kita, ilmu kita yang harus diperdalam. Bukan hal yang mubah kita tinggalkan. Tapi ilmu kita terhadap tauhid, keyakinan kita kepada tauhid itu yang harus diperdalam, itu yang harus dikuatkan. Dengan apa? Dengan ilmu. Iya. Maka tauhid kita akan menjadi baik. Adapun dokter, maka kita yakini dokter itu hanya sebab. Dokter itu hanya sebab yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan tawakal itu maknanya adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Bergantung kepada Allah namun tetap melakukan sebab. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita berobat. Tadawau ibadallah ma anzalallahu da'an ila wada'alahu syifa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya penawarnya. Wala tadawu biharam, tetapi jangan berobat dengan cara yang haram. Ya, artinya dengan haram mungkin saja sembuh, tapi terlarang. Ya. Jadi berobatlah dengan yang halal. Selama kita tidak bergantung kepada dokter tersebut, kita yakin dokter itu hanya sebab dan Allah yang menyembuhkan. Namun ulama juga menjelaskan hukum berobat tidak wajib apabila seseorang kelihatannya penyakitnya nggak akan menjadi lebih parah. Tapi kalau kelihatannya penyakitnya lebih parah, wajib dia untuk berobat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian menjerumuskan diri-diri kalian dengan tangan kalian sendiri dalam kebinasaan. Ya, tapi kalau nggak begitu khawatir, penyakit akan tambah parah tidak wajib. Ya, namun bisa jadi dianjurkan. Ya, bisa jadi dianjurkan berobat. Ya. Demikian pula akan datang insya Allah bab pada bab yang ketiga anjuran untuk menghindari pengobatan yang makruh. Ya. Menghindari pengobatan yang makruh seperti apa? Minta rukyah. Ya. Maksudnya rukyah yang sesuai syariat. Kalau rukyah yang syirik ya haram, bahkan syirik. Demikian pula pengobatan al-kai. Ini pengobatan uh, tidak terlarang, tidak tidak haram, tapi makruh. Ini dianjurkan untuk di, juga dijauhi. Iya. Apabila dalam sebuah keluarga seorang ayah dan kakak laki-laki belum menjalankan kewajiban, misal sholat lima waktu dan kewajiban lainnya, apakah di akhirat nanti akan berpengaruh kepada anggota keluarga yang lain? Kalau keluarganya membiarkan saja, tidak menasihati, tidak melarang, maka mereka dapat dosa maka mereka juga mendapatkan dosa. Ya. Apalagi kalau uh, keluarganya adalah orang tua, kemudian dia biarkan anaknya nggak sholat, maka ini dosa besar sekali. Ya. Dan meninggalkan sholat adalah dosa kekufuran, adalah kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bayna rojul wa syirki wal kufri tarkus salah." Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ya, bagaimana mungkin kita biarkan saudara kita melakukan kekafiran di rumah kita, di depan mata kita? Maka harus ada usaha yang maksimal dari kita untuk menasihati mereka. Ya, berusaha dengan berbagai macam cara. Apakah menasihati langsung, kasih buku, kasih rekaman, ya, kirim di HP-nya rekaman-rekaman atau nasihat-nasihat atau diajak ke majelis ilmu. Diajak ke majelis-majelis ilmu atau dikasih referensi media-media sunnah harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau kepada orang lain kata saja kita disuruh berusaha, apalagi kepada keluarga kita. Sementara Allah telah berfirman, ku amfusakum, wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Iya. Pengaruhnya dari sisi itu. Kalau kita biarkan maka kita berdosa dari sisi kita tidak berusaha merubah kemungkaran. Kita tidak berusaha menasehati dan mengajari mereka. Iya. Kalau kita yang ngajari mereka meninggalkan sholat, maka itu juga kekufuran. Iya. Jadi demikian Wallahu'alam.